masih mengenai daripada syarah atau dalil yang disebutkan oleh al-Imam Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab al najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala yaitu mengenai pembatal keislaman yang ke-6 nah beliau sebutkan situ pembatal keislaman yang ke-6 kata beliau adalah manistahza'a bisyai'in min dinir rasul au thawabillahi au iqabih kafar. Barang siapa yang mengolok-olok atau mengejek enam sesuatu atau sedikit daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau pahala Allah Subhanahu wa taala atau bahkan hukuman Allah Subhanahu wa taala kafar. Maka itu merupakan kekufuran, mengejek, menghina dan yang semisalnya. Walaupun apa? Walaupun bersendau gurau atau main-main Nah, walaupun sedang atau main-main. Kata beliau, dalilu qawlu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, Wala in sa'altahum inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya istihza Nam, mencaci maki atau mengejek atau mengolok-olok sedikit daripada nam syariat Allah Subhanahu wa taala baik itu ayat-ayatnya ataupun rasulnya ataupun syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu berupa sunnah ataupun perkara yang wajib dia mengolok-olok dan mengejek walaupun dengan sendau gurau ataupun main-main maka dia telah kafir naudzubillah ya nah wala in sa'altahum dan jika engkau menanyai, menanyai mereka engkau bertanya kepada mereka layakulunna niscaya mereka atau dia atau mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab kita itu cuma sekedar bermain-main dan sendau gurau tidak serius katanya tidak mengucapkan dengan serius nah Kemudian apa? Kata Allah SWT, Kul katakanlah, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu mengolok Allah atau kalian itu mengejek? La ta'tadiru. Jangan kalian minta ampun. Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Innafu an ta'ifatim minkum. Jika kami maafkan sekelompok dari kalian, namun kami juga mengadab sekelompok yang lainnya bi annahum kanu mujrimin dengan sebab apa yang mereka berbuat jahat. Orang-orang yang mujrimin. nah seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya dalam syarah itu qala syarah Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala sababu nuzulil ayah, nah, sebab turunnya ayat ini, anna jama'atan bahwasanya ada sekelompok waktu itu kanu ma'ar rasul. Waktu itu sekelompok ini bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk pada perang Tabuk. Nah, pada perang Tabuk yang sering disebut dengan apa? Dengan peperangan Al-Usrah itu. Wahia ghazwatul Usrah, peperangan yang sering disebut dengan Al-Usrah. Nah, karena waktu itu memang jarang sekali dan waktu itu, Naam sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, naam beliau mengeluarkan banyak harta dalam rangka untuk membantu. Naam kurang lebih ya alaf dinar, ribuan dinar waktu itu. Naam. Dan juga beliau membawa, menyediakan beberapa persiapan perang yang sangat besar. Naam, itu. Ya, perang Tabuk. Kurang lebihnya terjadi pada naam pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah, berarti setelah Fatum Makkah. Nah. Kemudian <clears throat> Nah, berikutnya kata beliau, "Anna jama'atan kanu ma'ar Rasul." Bahwasanya ada sekelompok waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk, pada perang Tabuk, wa hum muslimun. Nah, kalau sekelompok manusia ini adalah atau sejamaah manusia ini adalah kaum muslimin. summa fi majlisin. Kemudian ada pada sebuah majlis saru yaqulun. Di majelis tersebut mereka mengatakan, "Na'am, ma ra'aina misla qura'ina haula." Nah, kita tidak melihat seperti para pembaca Al-Qur'an mereka itu. Ngajak dia, "Akdzabu al-sinatan," katanya. Lebih dusta mulutnya, ucapannya lebih dusta. Wa arghabu butunan, lebih mementingkan perutnya, lebih senang dengan perutnya. Wa ajbanu 'inda dan penakut ketika bertemu dengan musuh. Ngajak kan ini? Nah, jadi ada sekelompok manusia waktu itu dan masih sahabat juga. Nah, mereka mengajak-ngajak. Masih muslimun mereka, masih muslimun mengajak-ngajak mengatakan seperti itu. Eh, mengatakan bahwasannya para sahabat, ya, para pembaca Al-Qur'an itu enam lisannya, ucapannya paling dusta dan lebih oh, lebih peduli dengan perutnya dan bahkan penakut ketika bertemu dengan musuh. Nah, bayangkan tuh ejekan yang sangat jelek. Nah, ejekan yang sangat jelek. Nah, Kemudian waktu itu setelah itu apa? Setelah itu <clears throat> Naam ya'nuna Rasulullah wa ashabah. Orang-orang tadi yang duduk-duduk tadi itu mengatakan seperti itu yang diarahkan siapa? Yang mereka inginkan adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kana ma'ahum syabun minas sahabah. Waktu itu waktu duduk-duduk itu ada salah satu pemuda dari kalangan sahabat mendengar ucapan tadi itu, mendengar ejekan tadi itu langsung dia tidak sabar. Naam, fakhtadha, akhirnya membuat marah. Paham? Dengan sebab ucapan itu seorang pemuda itu marah. Min hadzal kalam dari ucapan ini. Wa dhahaba, kemudian seorang pemuda tersebut pergi. Yuballighur Rasul, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalahul qaum. Dengan apa yang diucapkan sekelompok kaum tersebut. Nah, paham ya? Akhirnya ngelapor gitu loh. Seorang pemuda itu melapor kepada Rasulullah tentang apa yang diucapkan sekelompok kaum tersebut. Fawajadal wah qad sabak ternyata sudah turun wahyu duluan mengenai kejadian tersebut. Nah, mengenai kejadian tersebut telah turun wahyu duluan. Nah, fajal kaum kemudian datang sekelompok kaum tadi itu yang mencaci maki, mengejek, eh, bercanda, sendoguro, mengatakan para sahabat itu Nah, lisannya lebih eh, aku tidak melihat kepada mereka melainkan lisannya lebih dusta, eh, lebih oh, mereka lebih peduli dengan perutnya, penakut ketika bertemu dengan musuh. Nah, akhirnya Fajal kaum sekelompok kaum datang Yak Tadirun, minta maaf datang minta maaf lima alimu ketika mereka tahu bahwasanya an rasul bahwasanya Rasulullah SAW ittala ala madara fi majlisim Rasulullah sudah tahu apa yang dibicarakan di majelis mereka paham ya jadi Rasulullah ketika Naam mereka membicarakan tuh Rasulullah dapat wahyu dan dikasih kabar gitu loh oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya mereka membicarakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Ketika mereka tahu bahwasannya Rasulullah sudah tahu, sudah sampai kabarnya kepada Rasulullah, akhirnya sekelompok kaum tersebut datang. Nah, kemudian waqama dan ada seorang yang berdiri wahid minhum. Salah seorang di antara mereka berdiri wa ta'allaqa bi nis'atin naqatin nabi wa huwa raqib. Nah, kemudian orang tersebut menggantungkan apa? Ta'allaq. Ta'allaq itu menggantungkan binis ahnis ah itu adalah enam tali pelana, tali pelana unta yang di tali kekang itulah tali pelana unta yang eh, eh, yang apa yang untuk biar unta itu nurut itu. Nah, dalam keadaan dia berkendaraan. Waqala kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nana natahaddas hadis raqab." Kita cuma berbicara masalah nah, pembicaraan masalah raqab, masalah masalah kendaraan saja katanya. Nah, naudzubillah ya, bohong ya. Nah, wa naqta bihi anna. Kemudian kami terputus darinya termutus dari kita ketika bersafar, ketika ada safar. Nah, maka qasadnal istihza, kita itu tidak bertujuan untuk istihza katanya, kata orang tersebutnya, tidak bertujuan untuk istihza katanya. Nah, wa innama qasadna al almazah, kami cuman sekedar apa? Almazah bercanda. Bercanda sendoguro itu loh, main-main itu tujuannya. Bukan serius gitu loh mengucapkan itu. Nah, war Rasul alaihi salatu wasallam la yaltafit ilaih, tapi Rasulullah sudah marah nggak mau melihat pada mereka. Layar tafid tidak mau menoleh. Nah, tapi pada asalnya boleh nggak kita itu canda? Canda tidak masalah, bersanda tidak masalah, ketawa pun nggak masalah. Tapi jangan terlalu banyak tertawa dalam artian terbahak-bahak sehingga mengganggu yang lainnya. Jangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tuksirud dhahik, fa inna kasratud dhahik tumitul qulub. Jangan kalian tuh banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Karena orang yang sudah terlalu banyak tertawa, terbahak-bahak hingga mengganggu yang lainnya contohnya, itu nanti bisa hatinya itu rasa sempit. Nah, karena karena kebiasaan tertawa tadi itu. Ada mau tertawa yang senyum, eh, tertawa yang dalam artian pada tempatnya nggak masalah. Bukan dikit-dikit tertawa dalam artian nggak ada sebab tertawa. Jangan. Nah, itu malah tidak disyariatkan. Bahkan bercanda pun boleh. Bahkan Rasulullah suatu ketika pernah bercanda dengan seorang wanita apa itu? Wanita tua itu. Wanita ajus wanita tua renta. Rasulullah mengatakan la tadkhul jannatal ajuz katanya. Tidak masuk surga perempuan tua renta itu. Nah, bayangkan perempuan yang tua itu tidak masuk surga. Nah, Rasulullah mengatakan seperti itu akhirnya perempuan ini nangis. Perempuan tua ini menangis, mengatakan ya Rasulullah atau Rasulullah mengatakan, "Kenapa? Mayubkik, apa yang bikin kau nangis?" Kata wanita tersebut, "Ya Rasulullah, tadi kamu barusan mengatakan bahwasannya seorang perempuan tua itu tidak masuk surga." Kata Rasulullah, "Benar, di surga itu nggak ada perempuan tua. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَهُنَّ abkara Dan kami jadikan mereka semuanya itu perempuan-perempuan itu menjadi abkar. Menjadi gadis semuanya. Menjadi muda semuanya. Jadi, dia bercandanya benar nggak? Candanya benar. Seakan-akan kelihatannya canda yang sepele, ya kan? Tapi Rasulullah ketika bercanda benar gitu loh candanya itu benar-benar bahwasanya di surga itu nggak ada perempuan tua semuanya Allah Taala jadikan apa gadis semuanya Nah, ini kabar gembira bagi orang-orang yang di dunia yang dia itu mukminah, muslimah, sunniyah, salafiyah, kemudian ketika meninggalnya, nah walaupun meninggal di waktu tuanya, tapi bergembiralah nanti Allah taala akan jadikan semuanya menjadi gadis kembali, menjadi perempuan yang muda. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu itu termasuk contoh yang canda diperbolehkan, canda yang tidak mengandung unsur kedustaan atau Naam penyelisihan terhadap syariat barakallahu fikum tidak masalah. Kemudian wa inna ma yaqra'u 'alaihi hadil ayah dan hanya saja kemudian Rasulullah membacakan ayat ini wala in saltahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan kami itu hanya saja bermain-main dan juga senda gurau, tidak serius. Kul katakanlah abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian bermain-main, kalian mengolok-olok, kalian mengejek? La tadiru. Jangan kalian minta maaf. kafir tumbak ada imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Na'udzubillah ya. Secepat itu ya dalam artian karena gara-gara bermain-main canda itu ternyata bisa menjerumuskan pelakunya pada kebinasaan. Na'udzubillah. Jadi kita kalau bercanda, bermain-main itu ada batasannya. Dan setiap orang yang ngobrol nah mungkin dia ngobrol atau berbicara itu nah itu jangan disuudoni. Dalam artian suudon ini orang ini ngobrol saja atau berbicara saja, dilihat waktunya, dilihat keadaannya, dilihat apa yang dibicarakan. Karena kepentingan orang beda-beda. Karena pada asalnya ya, nah hukum kita menghukumi kaum muslimin secara keumuman adalah apa? husnudzon. Husnudzon, paham? Berbaik sangka kepada kaum muslimin secara keumuman. Adapun kalau seandainya dia keluar dari keumuman, dalam artian hizbiyin dan semisalnya kemudian dia keluar dari hakikatnya tabiatnya atau keluar dari naam dohirnya maka tidak masalah kita berburuk sangka dalam artian karena dia memang sudah jahat gitu tapi kalau bagi kaum muslim secara keumuman terlebih-lebih ikhwah ahlu sunnah sunniyah salafiyah sunniyin salafiyin naam kita jangan sampai berburuk sangka diperhatikan keadaannya jadi dilihat situasi kondisi tempatnya naam karena terkadang orang berbicara mungkin bahas masalah agama, pertanyaan masalah agama, atau bahas masalah pembahasan ilmiah, itu nggak masalah. Nah, tidak masalah ya, seperti itu tidak masalah. Bahkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mungkin suatu ketika atau waktu itu pernah kita lihat di Damat dan semisalnya, mereka kalau ditanya jawab dan terkadang berhenti. Ya, berhenti dan menjawab dulu baru masuk melanjutkan perjalanannya, seperti itu. Nah, Adapun yang dilarang sini adalah apa? Canda, sendagura, main-main yang menyelisih syariat melebihi daripada batasannya sehingga apa? terjerumus dalam kekufuran naudzubillah. Kata beliau, lahid qaulahu, perhatikanlah ucapan atau firman Allah taala qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Fadalla ala annahum, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka qabla hadil maqalah sebelum ucapan ini kanu mukminin. Perhatikan ya. Dahulu mereka dulu mukminin. Falamma qaluha irtaddu Islam. Kemudian tatkala mereka mengucapkan kalimat tadi itu, kalimat jelek mengatakan mara'aina misla qurra'ina haula. Kami tidak melihat seperti para pembaca Al-Qur'an mereka itu. Mengejek Rasulullah dan para sahabatnya mengatakan aghdabu al-sinah wa arghabutunan wa ajban indal liqa. Mengejekan itu ya eh, lisannya paling dusta dan lebih peduli dengan perutnya dan paling penakut ketika bertemu musuh itu walaupun canda itu bahaya sekali wahum yakulun hadha mazhun nah hadha mazah kata dia mereka mengatakan ini cuma sendakuro lianna din karena perkara agama itu la yumzah fiha hati-hati perkara agama la yumzah fiha tidak boleh dipermainkan faqad kafarahumullahu ba'da imanim sungguh Allah taala telah mengkafirkan mereka yang sebelumnya mereka beriman. Nas Allah al-afiyah kata beliau. Kita berminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah keselamatan karena memang perkaranya bukan perkara yang sepele dan perkaranya perkara yang sangat besar sehingga harus kita perhatikan naam seperti itu. Kemudian dikit lagi. Fahada dalilun ala anna man sabballah aw rasulah aw kitabahu aw syai'an minal Qur'an aw syai'an min sunnatir rasul Nah, maka ini menunjukkan bahwasannya barang siapa yang mencaci maki Allah atau rasulnya atau kitabnya itu Al-Qur'an atau sedikit daripada Al-Qur'an ayat-ayatnya, suratnya dan misalnya atau sedikit daripada As-Sunnah annahu yartad anil Islam bahwasanya dia sudah murtad dari agama Islam naudzubillah wa in yamzah walaupun dia itu cuman main-main nah walaupun dia cuman main-main Wa ainal ladina yaqulun? Sekarang kemana? Aina di mana orang-orang yang mengatakan innahu la yartad illa idza nawa min qalbihi? Itu enggak sampai murtad kecuali kalau niatkan dari hatinya. Falau sabballahu war rasul awil Qur'an. Kalau seandainya mencaci maki Allah, Allah itu enggak ada, Allah taala itu kurang dalam bilah ya, atau rasul itu enggak ada, rasul itu tidak sempurna contohnya. Dalam artian risalahnya tidak sempurna contohnya. Awal Quran, Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu makhluk contohnya. Ngajak-ngajak seperti itu. Manahkum alaihi illa idha kana i'taqadahu. I'taqadahu. Naam. I'taqadahu. Kita tidak menghukumi apabila kecuali apa? Dia itu meyakininya. Kalau sudah meyakini baru kita hukumi. Mana Manahkum alaihim bimujardi takallum aw talafut awal fi'il. Naam. Kita tidak menghukumi mereka kalau cuma semata-mata ucapan semata-mata lafat, semata-mata perbuatan. Min aina atau bihadal kalam wa hadal qaid? dari mana? Perhatikan hati-hati ini. Ini syubhat dari mereka ya. Dari mana kalian mendatangkan atau mereka mendatangkan ikatan seperti ini? Kalau seandainya mereka itu nah meyakini dengan hatinya, meyakini dengan ini. Kalau cuma ucapan, lafaz atau perbuatan nggak sampai kafir, dari mana? Seperti itu. Allahu hakama alaihim biriddah. Allah taala langsung menghukum mereka dengan riddah, kemurtadan wahum yakulun dalam keadaan mereka mengatakan kunna nakhudhu wa nal'ab ini. Kita cuman sekedar bersendagura main-main saja. hum mu'minuna billah wa rasul. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. muwahhidun mereka ahlu tauhid. Walakin lamma qalu hadhil maqalah. Nah, akan tapi ketika mereka berbicara dengan ucapan untuk Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala langsung berkata, "Qad kafartum ba'da imanikum." Sungguh kalian telah kafir setelah yang sebelumnya kalian beriman. Nauzubillah ya. Walam yakul. Allah Ta'ala tidak mengatakan walam yakul in tak takiduna hadha. Perhatikan ya, di dalam ayat itu Allah Ta'ala tidak mengatakan kalian telah kafir apabila kalian meyakini seperti ini. Enggak mengatakan seperti itulah mutlak. Kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Nah, walam yakul in tak takiduna hadha. Kalian kafir jika kalian meyakini seperti ini. Nas'alullah al-afiyah. Intinya kita berdoa meminta kepada Allah Ta'ala al-afiyah keselamatan. Fayajibu annal umura tunazzal mana na'am tunazil manazilaha. Maka wajib perkara-perkara itu semua didudukkan sesuai dengan kedudukannya. Wala nata, wala natadakhal fiha biziyadatin au naqsin au taqyidatin min ghairi anfusina min indi anfusina. Jangan sekali-kali kita ikut campur memasukkan tambahan-tambahan atau pengurangan atau ikatan-ikatan dalam Al-Qur'an dari diri kita jangan. Apakah kita merasa Al-Quran itu kurang cukup, tidak cukup, tidak sempurna? Kan nggak boleh seperti itu. Walau kana min indi ghairillah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalau seandainya Al-Quran itu munculnya bukan atau datangnya bukan dari Allah, saya dijumpai perselisihan yang banyak seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya. Allahumma sa'ala an aqidatihim. Allah Ta'ala tidak menanyai tentang akidah mereka. Tentang keyakinan mereka Allah nggak nanya dan Allah taala juga tidak mengatakan bahwasanya mereka meyakini bal hakama alaihim biriddah ba'dal iman bahkan Allah taala menghukumi mereka dengan kemurtadan setelah keimanan qad kafartum ba'da imanikum sungguh kalian telah kafir setelah atau sebelumnya kalian beriman rattaba hadza 'alal qaul ini akibat dari ucapan tadi jadi ucapan itu hati-hati jangan sembarangan kita mengucap dalam berucap kita perhatikan ucapan kita benar atau tidak sesuai dengan syariat atau tidak, menyakiti hati orang atau tidak, ucapan kita itu bagaimana itu perhatikan. Nah, karena sedikit ucapan terkadang apa? Terkadang bisa membuat sebuah bahaya, sebuah malapetaka, sebuah naam keributan seperti itu. Rattaba bahaya al istihza dan ini semuanya kekafiran ini muncul disebabkan apa? Istihza tadi itu. Mengolok-olok atau mengejek walam yuqayyidhu bihadil kuyut dan Allah Taala tidak mengikat dengan ikatan-ikatan seperti ini al-insan idha takallama bi kalimatil kufri wa huwa ghairu mukrah maka manusia ketika dia berbicara dengan sebuah ucapan kekufuran dalam keadaan dia tidak dipaksa perhatikan yuhkam alaihi biriddah bisa jadi dia dihukumi dengan apa riddah kemurtadan amma inkana mukrohan. adapun kalau seandainya dia itu mukroh dipaksa untuk mengucapkan ucapan tersebut fahadalah yartad yang seperti ini tidak sampai murtad atau sebagaimana sudah kita sebutkan apa penghalang-penghalang untuk dikafirkan apa itu aljal kebodohan bodoh sama sekali nggak tahu itu nggak bisa dikafirkan karena masih bodoh dan harus kita tegakkan hujah dulu kemudian apa al khotok wanisian keliru dan lupa itu juga masuk dikasih udur seperti ucapan siapa itu ucapan dalam hadis Anas bin Malik itu nah kalau nggak salah itu Ketika apa? Ketika ada seorang waktu itu dia melakukan perjalanan safar dengan ontanya. Padahal makanannya dan minumannya di atas ontanya itu. Kemudian tiba-tiba ontanya lari. Sampai di tengah padang pasir ontanya lari membawa makanannya, membawa minumannya, perbekalan dibawa. Akhirnya dia putus asa. Orang tersebut putus asa, kemudian kemana arahnya? Akhirnya dia mencari tempat berteduh. Akhirnya dia duduk di bawah pohon, tiba-tiba onta yang lari tadi kembali lagi. Ya kan? Sudah putus asa, eh, nanti kelaparan makan dari mana minum dari mana karena minuman dan makanannya di mana di atas onta tadi itu tiba-tiba ontanya apa ketika orang itu sudah putus asa ontanya datang akhirnya orang ini saking bahagianya mengatakan apa Allahumma anta abdi ana rabbuk kebalik orang ini saking bahagianya mengatakan apa mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk ini ucapan kekufuran ini kalau sengaja bisa kafir tapi dia mengucapkan karena apa karena keliru saking bahagianya itu ucapan itu apa? Dia keliru mengucapkannya, mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk. Wahai Allah atau ya Allah, kamu itu adalah hambaku, aku Rabbmu. Terbalik seperti itu. Nah, tapi kafir atau tidak? Tidak kafir dikasih udur. Kenapa? Karena ucapan yang tidak disengaja min ghairi qasdin tadi itu. Nah. Mafhum insyaallah. Nah, ada pun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bi taala pembatal keislaman yang ke 6 tujuh yaitu berkaitan masalah sihir.